بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الدنيا يسمى الدنيا لأنه دنيا دنيا itu dinamakan كان karena دنيا deni Apa abadani rendah. Kamu klik dalam komputermu kalimat hayatud dunia. Apa keluarnya dalam komputer itu Al-Quran? Ini program Al-Quran, kamu klik hayatud dunia. Lihat, apakah ada yang bagus? Wamal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main sendagurau kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah, rendah, rendah, rendah. Atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan, digambarkan kenikmatan yang sesaat. Bahwasanya hayatul dunia kata Allah seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus, lenyap. Tidak berbekas sama sekali. Kemudian Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek. Dan selalu Allah puji akhirat wal akhiratu khairun laka minad dunya. Wal akhiratu khairun laka minad dunya. Yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia. Dunia mata'un qalil. Dunia itu perhiasan yang sedikit. Ya وما أتيتم فمتاع الحياة الدنيا وزينتها فعند الله خير وأبقى أفلا تعقلون Kata Allah SWT kehidupan dunia itu kehidupan yang sedikit ya. Dan perhiasan yang sedikit Adapun apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, maka tidaklah kalian memahaminya. Ayuhal abang, ayuhal ummahat, sabar untuk menerima pasangannya. Selama mereka berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى dibacakan berkali-kali oleh para imam-imam di masjid-masjid. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Tapi kenapa? Sebagian besar kaum muslimin, entah kalau orang kafir, wajar. Tapi kalau orang muslim yang mengaku muslimin, kenapa lebih mementingkan dunia? Meninggalkan akhirat. Kenapa lebih mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat? Dengan alasan, tapi kan dunia perlu. Siapa yang bilang gak perlu? Siapa yang gak bilang gak perlu? Dikatakan oleh para ulama, ambil apa-apa yang membantumu dalam ibadah kepada Allah. Ambil dari duniamu apa-apa yang membantumu dalam taat kepada Allah. Tapi kalau dia mengejar-ngejar dunia dengan meninggalkan salat jamaah, dengan meninggalkan ibadah, dengan meninggalkan puasa, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah dan zikir kepada Allah, berarti dia sudah salah dalam menimbang. Mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dia sudah salah dalam menimbang mana akhirat, mana dunia. Padahal jawaban yang sudah sering diucapkan oleh para imam-imam di masjid-masjid dan didengarkan oleh kaum muslimin, wal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan dilapangkan dunia itu untuk musuh-musuh Allah iktiraran. Sebagai tipu daya buat mereka. Maka akhirnya dikira oleh orang yang tertipu tadi yang diberi kekayaan tadi bahwa saya telah dimuliakan oleh Allah diberi harta demikian banyaknya berarti aku telah dicintai oleh Allah SWT magrur kasihan tertipu dia GR tertipu dengan bayangannya sendiri kalau dia mendapatkan keuntungan kekayaan kekayaan dia mengatakan Rabbi akraman Allah menyayangi aku tapi kalau dia bangkrut, miskin, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, merendahkan aku. Apakah diukur kecintaan Allah dan kebenciannya dengan dunia? Apakah diukur kecintaan Allah kepada seseorang dan kebencian Allah pada seseorang itu dengan dunia? La Allah, tidak demi Allah. Betapa banyak orang-orang yang saleh Allah tidak berikan kekayaan padanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, Imamul Aulia, imamnya para wali. Apakah meninggal meninggalkan harta? Apakah wafatnya beliau meninggalkan warisan harta? Tidak demi Allah, meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar.